Semoga Allah redha kepada In kunta saiman ba'da syahri Ramadan fasumil muharramah wa innahu syahrullahi fihi yeah. wa innahu syahrullah fihi yawmun taballahu ala qawmin wa yatubu ala akhirin kata Sayyidina Ali jikalau kamu puasa setelah bulan Ramadan maka puasalah Muharram. Sesungguhnya Muharram itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Fihi di dalamnya itu ada satu hari. Ya dalamnya itu merupakan satu hari yang disebut Ashura. tadi itu. Taballahu iya. ala kaumin Allah terima taubat satu kaum di hari itu. Wa yatubu ala akharin dan Allah terima juga taubat yang lain. Ya. Jadi banyak Allah terima taubat seseorang di bulan Muharram itu pada satu harinya disebut Ashura. Wasyaikhani dan dua syekh An Ibn Abbas Anna Rasulullah SAW Gadiman Madinata Rasulullah datang ke Madinah Wawajadal Yahuda siyaman yawma Ashura Lalu Nabi menjumpai seorang Yahudi puasa di hari Ashura Wagala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi bertanya, Mahadzal yom alladhi tasumunahu. Mahadzal yom alladhi tasumunahu. Apa ini hari yang kamu yang kalian puasa? Ini hari apa yang kalian puasa? Wagalu lalu mereka kelompok Yahudi tadi berkata menjawab, Ada yaumun azim. Ini hari yang azim besar. Anjallahu fihi Musa Allah selamatkan di hari ini Nabi Musa Wa gaumuhu dan kaumnya dari Fir'aun Wa agaraka Fir'auna Allah tenggelamkan Fir'aun Ini hari Ashura, ini hari 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya Dan Allah tenggelamkan Fir'aun Wa gaumahu dan kaumnya Fasamahu Musa syukran. Lalu Nabi Musa puasa. Setiap Ashura tanggal 10 Muharram Nabi Musa puasa. Tanda syukurnya kepada Allah atas diselamatkan dari Fir'aun. Jadi Nabi Musa puasa. Nah, Yahudi ikut karena nabinya puasa Ashura Dia ikut puasa. Ya. Ini penjelasan yang Rasulullah dapatkan dari orang Yahudi. Wagala Rasulullah SAW. Ya. Nabi Musa puasa karena syukur, panahnu sungguh Begitulah kami ini puasa hari ini. Lalu berkata Rasulullah SAW, Panahnu ahakku wa aula bi Musa minkum. Saya kami ini lebih berhak dan lebih utama daripada kalian dengan sebab Musa. Kalau Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, lalu Nabi Musa bersyukur, kalian juga ngikutin bersyukur kepada Allah dengan puasa Muharram. Karena selamatnya Nabi Musa, kami lebih berhak lagi bersyukur atas selamatnya Nabi Musa pada bulan Muharram. Kata Rasulullah. Kamal, kami lebih berhak lagi. Ya lebih pantas. aja syukur. Apalagi kami, kata Rasulullah. Ya, terhadap selamatnya Nabi Musa alaihissalam. mahu Rasulullah SAW lalu Nabi puasa, Rasulullah puasa. Wa amara ashabahu bisyami. Nabi perintahkan sahabat-sahabatnya untuk puasa di bulan Muharram. yakni Asyura tadi. Wa Muslim An Abi Qatadah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am siyami yaumi Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Dan Muslim dari Abi Qatadah ditanya Rasulullah SAW tentang puasa hari Ashura. Lalu Nabi menjawab itu puasa melunturkan, menghapuskan setahun yang lalu. Dosa setahun yang Sikip kapal hapusin dosa setahun yang beruntung banget ya dengan sebab satu hari puasa dosa kita setahun yang lalu diampuni sama Allah. Cuman berat orang lagi nggak makan kita puasa. Kalau Ramadan enak bareng-bareng puasa, Nyaur bareng-bareng, puasa bareng-bareng. Paling satu dua yang nggak puasa. Kalau puasa sunnah, yang puasa satu, yang nggak puasa ngembrok. Ya berat lagi ya. Berat tantangannya. Kecuali bagi mereka yang dapat taufik, biasain. Biasain. mudah udah dapat taufik ini. Wal bayhagi dan bayhagi. Sumu at-tasi'a wal 'ashirah wa la tushabbihu wa bil yahudi. Kata Nabi, puasalah kamu hari sembilannya dan hari 10. Jadi jangan hanya Asyura, Tasyu'ah juga. Wala tusyabbihu bil Yahudi, jangan tasyabuh sama Yahudi. Jangan nyerupain Yahudi. Kalau orang Yahudi puasa 10 Asyura, kita bedain lah. 9 juga puasa kata Rasulullah. Makanya ada hari Tasu'a, ada hari Asyura. Dua-duanya kalau bisa. Ya. Karena tasyabuh kepada seseorang itu akan digiring bersama. Maka kita nggak boleh tasyab. Kalau orang Yahudi, Nasrani nyemir rambut hitam, kita merah. Ya. Kalau perlu ya. bedain merah. Jangan pink, jangan. Ntar pink kayak perempuan. Ya. Kuning, apa ya? Apa itu? Kayak pacar gitu ya. Merah ya, merah pacar nih. Ya. Jadi bedain tasyabuh. Jangan tasyabuh. Ya Palestin kita jangan. Palestin ini ikutan Palestin. Hah? Tasyabuh itu namanya. Man tasyabbah bi gaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabuh serupa dengan satu kaum fahuwa minhum. Masuk kelompoknya. Masuk. Ya. Kalau itu nggak dikenal dalam Islam orang yang Nasrani yang bikin. Ada yang kata Yahud eh, Romawi itu bangsa Romawi asbabnya. Dijadiin satu waktu dia buat e, berkasih sayang. Cuman kasih sayang menurut dia ini dimanfaatkan buat perzinahan. Jadikan ajang untuk menghalalkan zina. Yang lalu saya bilang 1578 perempuan yang disurvei itu sepertiganya di Bangkok siap nyerahin keperawanannya pada malam Palestina. Di Indonesia belum, belum ada apa namanya survei. Tetapi udah nunjukin tuh kondom kemarin lakunya. Kondom malam Palestina loh. Kondom, oh, yang beli anak, -anak muda ya borong penginapan-penginapan Kita anak kita jangan deh tahun besok kan ada lagi tuh 14 April ya. 14 iya. April ya. April eh, eh Februari. Ya malam lupa. 14 Februari, April mau Eh, lain lagi April mau ya. 14 Februari. Ya. Larang anak kita jangan. Kagak cuma cuma beli kado doang dari situ awalnya. Tasyabuh jadi tasyabuh. Warawa ba'dul ulama'il mutagabbimin fil manam dan melihat sebagian ulama mutagabbimin ulama dulu di dalam tidurnya mimpi ya mimpi ini kalau ulama mimpinya benar yang disebut al ulama Benar, kenapa? Dia ulama yang amilin. Karena kalau dia tidur utuh, bersih. Nah, kalau orang yang tidur dalam keadaan utuh, dia mimpi tuh. Benar. Ya, karena naik ruhnya. Ruh yang naik sampai ke hadirat Allah kalau udah lagi tidur, ruhnya itu itu ruh yang suci. Yang lagi sedang yang ada utuh. Kalau yang nggak ada utuh bisa aja ngambang. Ya bisa setan yang masukin sehingga dibangun tidur terus kita perasaan kita kesel lagi ya. mimpi yang enggak enggak gitu tapi kalau ulama karena dia pemberitahuan Allah melalui mimpi karena mimpi itu mati sementara keluar ruhnya itu nah, kalau yang sampai ke hadirat Allah naik ke langit itu betul mimpinya isyarat dari Allah kalau Nabi pakai terima wahyu, kalau ulama terima ilham. Ya, ilhamnya bisa dari mimpi, bisa dari ada di kitab yang kita baca itu Ar-Ruh karangan uh, Ibnu Qayyim al Jauzi. Dia muridnya Ibnu Taimiyah, tetapi pahamnya beda. Karena Ibnu Taimiyah beda paham. Dia belajar, cuma pahamnya beda sama gurunya. Lebih cenderung kepada kita walaupun ada satu dua pendapat yang memang secara buruayah beda. Cuma dalam hal tertawa, dalam hal ziarah kubur, baca ini, baca ini, nyampe. Ada di situ. Kita taruh. Dan itu makna mimpi seorang mukmin sebagian dari kenabian maksudnya apa? Ada hadis. Nah, itu dia. Kan Nabi terima wahyu. Kalau dari Allah. Kalau orang mukmin dia dapat ilham ilham dari siapa? Allah juga gitu. Kadang-kadang orang mukmin dia dapat alamatnya dari mimpi. Cuman mimpinya, eh tidurnya yang dalam keadaan suci, wudhu. Kan Nabi suruh kalau mau tidur wudhu. Jadi sehingga di mimpinya itu benar gitu. Ya, kalau kalau enggak kalau nggak wudhu barangkali mimpinya bohong ya setan yang Mimpiin bininya roh bangun tidur kesal aja bini deh. Gara-gara mimpi percaya. Oh bini dikecil, dari mana tahu? Oh, Sudah tahu, gue mimpi semalam ya. Mimpi yang nggak benar barangkali. Tetapi kalau untuk bersih apa, mimpi begitu boleh jadi. Allah kasih syarat. Ya, berarti ada sesuatu yang disimpan dari kita. Jadi ilham itu Allah berikan bisa melalui mimpi walaupun nggak harus dari mimpi. Banyak lagi. Tahu-tahu Allah kasih apa ya? Kayak apa orang bilang? Piling. Ya, pirosat. Kalau bahasa Arabnya pirasat. itaku pirosatal mukmin fa innahu yang binurillah Ya, Jangan anggap remeh, hati-hati nih firasatnya orang mukmin karena dia memandang itu melihat, mengetahui dengan cahaya Allah, nur dari Allah. Nah ini ulama, sebagian ulama mimpi. pasuilaan an ahanihi lalu ditanya tentang keadaannya. Ya dimimpiin nih. Bagian ulama dimimpikan lalu ditanya tentang keadaan itu ulama. فقال غفر الله غفر لي بصيام يوم يوم عاشوراء Allah ngampunin aku dengan sebab puasa di hari Ashura Zunuba sitina sana Dosa 60 tahun ya. Waktu dimimpiin sebahagian ulama Lalu ditanya ya, Kenapa eh apa yang keadaanmu Dibilang Allah mengampuni. Jadi bukan warawa ya banyak waru warua. Dilihat, dimimpiin dan dimimpiin sebagian ulama di dalam satu tidur lalu ditanya gimana keadaan Syekh dia menjawab Allah ampuni dengan sebab puasa Asyura dosa 60 tahun wa hadal yafi'i wan nasiri fi idaihi fi min a'jabi ma warada fi Asyura fi Asyura أنه كان يصوم يصومه الوحوش والهوى dan menghikayatkan Yafi'i dan Nashiri di dalam idahnya, penjelasannya. Di dalam penjelasan kitabnya itu tentang keistimewaan mawaroda apa yang datang daripada Ashura. Jadi dalam idahnya itu penjelasannya tentang keanehan, keajaiban, ya keistimewaan kuasa Ashura. Dijelasin di dalam kitab idah. Ya. Dia bilang annahu kana yasumuhun wuhushu wal hawam. Bahwasanya kalau bulan Asyura itu binatang-binatang buas ame binatang tani itu rayap namanya. Ya serangga serangga bumi itu puasa. Kalau bulan apa tanggal 10 Asyura. Ntar bulan Muharram tanggal 10 jajalin. Kasih itu semut, maka serangga. Ya. Dia makan tuh, kata lagi puasa. Ya kalau mau buktiin itu, ha, tahun besok Muharram. Kalau aneh nggak pernah bukti, itu percaya aja pulang. Kali itu mau yakin banget, wah di tanggal 10 Asyura, kasih makan binatang puas. Masuk inti keragunan tuh. Ayo makan, macan. Tapi macan aku lagi puas sih. Tapi nyakar doang. Enggak dimakan, nyakar aja. Segala binatang puas, kata ini riwayat puasa dia nggak nggak sembarangan dia ngomong kalau dia belum bukti dia bukti wal awam serangga-serangga tuh rayap-rayap puasa ya. tanggal 10 Muharram wa hukiya an fathim an fath ibn sukhrub dihikayatkan lagi nih dari Fatah bin Sukhrub annahu qala nah ini bukti nih bahwasanya Fath Fatah bin Sukhrub ini berkata, Kuntu afittu lin namlil khubda kulla yaumi. Saya biasa kasih makan uh, eh, semut, dibesetin roti. Ini ibadah yang jarang orang kerjain. Kasih makan roti, eh kasih makan semut. Jadi roti dibejek-bejek itu dianjurin ya. Namanya api itu. Dibeset-beset api dia. Nah, dikasih. Saya biasa kasih makan semut katanya. Setiap hari kasih makan semut. Falamma kana yawma yawmu Asyura lam ta'kulhu. Ketika bertepatan tanggal 10 Asyura itu semut tidak mau makan. Dikasih tidak mau makan. Ya, puasa berarti semut. Ya. Eh, dia bukti. Orang di tiap hari kasih makan. Kan tanggal 10 Asyura dikasih makan nggak makan semut. Oh puasa. Ya, karena semut masuk hawam nih, kan. ya. ya, serangga. Ya. Maknanya apa ya, kalau kita nggak puasa Asyura itu semut. Kalau binatang buas, binatang nggak punya akal, nggak ada agama ya. Tapi dihormati Asyura. Dihormati Asyura. Wa tadrani Abu Musa al Madini dan mengeluarkan Abu Musa orang Madinah nih, Madini, Al-Madini. Kalau itu kalau mau namain boleh Al-Padi, -Al Al-Padati. Jadi Al-Jawi, Al-Batawi, eh? Al-Batawi orang Batawi. An Abdullah bin Amr bin Umar dari Abdullah bin Umar Man sama Ashura siapa orang yang puasa Ashura pakai anana sama sanata siapa orang yang puasa Ashura seolah-olah dia puasa tahun. wa man tasaddaqa siapa yang sedekah di tanggal Ashura bulan Ashura bulan Muharram karena kasadaqati sana seperti dia sedekah setahun ini lagi bicara tentang keutamaan bulan Muharram. Ya ini Ashura. Wa Tabrani wal Baihaqi an Abi Sa'id Man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura wassa'a Allah alaihi fi sanatihi kulliha. Siapa orang yang meluaskan buat keluarganya pada hari Ashura, jajan apa kan ditambahin, jajan anak dilebihin, ngasih anak yatim, masuk tuh. Yeah. Keluarga aja ditambahin, diluasin, apalagi anak yatim kan gitu, yang udah nggak punya bapak. Kita tanggung, kita kasih, makanya orang ngambil dari sini nih. Ya. Yeah. Kenapa yang anak yatim dipisah tanggal 10 Asyura, 10 hal Karena disuruh bulan itu memang disuruh memperluaskan rezeki buat keluarga, buat anak, apalagi buat anak anaknya yatim. Pas tanggal 10. Wasallahu maka Allah luaskan atasnya di sanadihi di setahunnya itu kuliah. Allah ganti. Allah ganti ini buat keluarga nih. Lebih anak, jajannya, lebih bini, nafkahnya, biasa bulan-bulan lain 50 sehari di ya, bulan pas tanggal 10 Ashura 100 ribu. Oh. Yang anak biasa jajan tiap harinya puluh ribu, go gocek kasih 50. puluh ribu. Ya apa nih? Oh, dede Ashura. Ashura. Anaknya jawab, kalau begitu tiap hari Ashura ya. tiap hari Ashura. Tiap hari Ashura. Wa kana Sufyan bin Uyainah jaraban al-amala. Dia jajal ini. Ini hadis dia dapat lalu kami coba. Diamalkan di hadal hadis. Khamsina sanatan. Selama 50 tahun. Atau siklina sana atau 60 tahun. Diamalin setiap asyura dia lebih it. Selama 50 tahun dijalani untuk begitu. Atau 60. Setiap asyura dia lebih diamalin hadis. Ya, bahwa jadna kezali, Kami dapetin begitu emang benar. Ditanggung setahun sama Allah. Rezekinya malah nambah. Malah malah nambah. Wa hadal yafi'i annahu kana fil ya Yafi'i meriwayatkan ada di kota Rai namanya daerah satu daerah Rai. Gadin ghaniin ada kodi kaya ya Qadhin ghalid ada seorang kodi hakim ya. kayak Faja'ahu fagirun datang orang fakir kepadanya. Yauma Asyura. Pas tanggal 10 Asyura datang orang fakir. Fagala lahu lalu orang fakir itu berkata, "A'azzallahu al-ghali." Semoga qadi dimuliakan oleh Allah. Ana rajulun fakir, saya ini orang miskin. Zuhair punya keluarga. Udah miskin punya punya keluarga, punya tanggungan. Wa qad ja'tuka mustashfa'an bi hurmati hadzal yawm. Sungguh saya datengin kamu ini minta syafaat, minta tolong. Ya, dengan penghormatan ini hari. Ini Asyura ni, ane datang, ane miskin, punya keluarga, ane minta bantuan. Litu'tiyani asyarata aminan khubzin untuk agar kau berikan kepadaku sepuluh potong roti wa khamsata nilah lahmin sepuluh lima potong daging wa dirhamais minta dua dirham bagi sepuluh roti minta lima daging potong ame dua dirham orang kaya mintanya orang miskin tadi ane kodi bawa ada ulgodi Bidalika ila waktu itu Yentar gue kasih tapi johor balik. Iko Ya ntar ane kasih, tapi johor ya. Johor balik lagi, tak asal. Ya. Asal datang lagi, begitu juga. Tar maghrib, nggak nggak mau ngasih nanti. Janjiin aja. Falamma ja'a waqtal asri lam yu'tihi syai'an dia masuk waktu asar, johor jadi asar, asar datang tidak kasih juga. Walam yakti syaitan. Sampai waktu asar yang dijanjikan didatengin lagi orang fakir, itu kau tidak ngasih sesuatu. Pada abal rumun kasiral galak. Akhirnya orang fakir tadi pergi, hatinya apa? Sedih ya, munkasiral, pecah. Sedih mana? nggak ngasih nggak ngasih aja tadi pakai bolak balik ya. johor jadi johor balik johor kagak ngasih balik asar kagak ngasih juga udah sedih aja ya. dipanggil Tamarra bin Nasrani bin Nasrani jalan bi babi dari eh lagi dia keluar dari rumah Qadhi nggak dapat apa-apa sedih hatinya dilewatin ada Nasrani lagi diri eh duduk di pintu rumahnya Nasrani. Duduk di situ, eh dia datang ini dia datang itu fakir yang tadi nggak berhasil dapat sesuatu dari gadis, lihat ada orang Nasrani duduk depan rumahnya. Diparahin. Dia minta dia Nasrani. Ya. Fagala lahu bihaji hadal yaum. Maka itu orang pagi ngomong sama si Nasrani yang di depan rumahnya lagi duduk. Dengan hak ini hari A'tini syai'an, kasih dong aku sedikit aja. dan Nasrani lalu Nasrani berkata, "Wa ma yaum? Emang nih hari hari apaan?" Tidak tahu orang Nasrani. Fadzakara lahul fagiru, si fakir jelasin nih hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Nabi Musa bulan ini selamat, disuruh begini begini begini, dijelasin nih si fakir. Si fakir pinter, min sifatihi syai'an daripada sifat-sifatnya itu hari ya syai'an sesuatu Fagala lahun Nasrani lalu Nasrani berkata ya usur hajatak Fakat aksan tabi azimil hurma Sebutin hajat inti apa Sungguh inti telah bersumpah atau ya dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan ini bulan. Ayo minta apaan katanya. Yahudi eh Nasrani malah begitu percaya. Nah. Ayo itu minta apa? Bagai lahul hudda disebutin anu minta roti. walahma daging. wadirhamain dua dirham. Wa si Nasrani kasih. Tapi kasihnya asyah akbida. Mintanya lima, dikasih sepuluh. Okay. Sepuluh gantang hintok, gantung. Eh, bisa lima letter kali ya. Satu gantang. ya sepuluh. Lima puluh. Gabung. Tinggal godok. Wami atin. Wami atan min lahmin. Eh, apa itu? Iya. Yeah. Betul Wami atan. ini Mi'atan itu ya. Seratus potong daging wa isyrina dirhaman 20 dirham betul gak situ atas? gak salah ya 10 gantang hento 100 daging 100 potong kan banyak 20 dirham Wagala hadza laka nih buat ente kata si Nasrani wali iyalika buat keluarga kamu Madum tahaya selama kamu hidup. Bikuli syahrin. Setiap bulan datang kemari. Ajib ya? Eh? Malah dibilang begitu Nasrani. Nih selama ini hidup nih. Buat ente, buat orang yang tanggung. Madum tahayat bikuli syahrin. Karomatan lihadal yaum. Karena memuliakan ini bulan. Ini tahu ini, ini, ini hari. Fadahabal bagiru ila manzil manzilihi pulang dari si fakir ke rumahnya. Walamma jannal lailu tatkala udah nyata itu malam hari. Ya. Wana malgadi si fakir udah deh gak ceritain lagi deh, udah dapet pulang ke rumahnya malam datang. Si Kodi tidur, Kodi yang tadi nggak ngasih, ya tidur. Sami akatipan dengar ada suara. Bukan mimpi nih, dengar Ya gulu irfa' Roksa, Eh kodi angkat kepalamu. Farofa'a roksahu diangkat kepalanya ini dilihat ke atas. Fa'abusir gosron. Fa'abusara qasran mabniyan benatin min Wali benatin min fiddatin. Wa qasron min yakutatin hamra'a. Yabinu zahiruhu min batinihi. Dia lihat ada satu gedung yang dibina dibangun tuh gedung ya dia punya adon apa plesterannya ini dari emas plesterannya dari yang sebelah sini plesteran emas yang sini plesteran perak itu cakep banget ya. ini benar Wagasran min yakut ada satu gedung yang dari yakut pagi yakut merah yakut merah yakut kuning aja mahal yakut merah Yadinu zahiru min batini. Jelas luarnya daripada batinnya dan batinnya ya daripada batinnya. Jadi maknanya luar dalam sampai cakep gitu. Luar dalam sampai cakep. Iya dong. Kalau luar biasa kan luar luar agak nggak berarti deh. Beli bambu ya yang mahal yang susah diangkat biar maling agak angkat. Masa mebel yang cocok yang harga 20 juta tahu di ruangan depan banget di gosol malik. mebel yang mahal di dalam ruangan tamu ya guys, bangku teras yang harga 2 juta deh gembok dikit kan tahu akal gitu AC kamar kita masa AC di ruangan luar orang gondol pas angin kalau ini enggak, mau luar mau dalam sami takoknya, Sami mahalnya. Itu maknanya gitu. Wadana ilahi, maka itu Gaudi yang diperlihatkan gedung tadi berkata, ilahi, Tuhanku maha gamil kasut. Ini gedung, dua gedung apa nih? Yang satu dari emas perak, ini yang ini dari yakut merah. Ini gedung apa? Dua gedung apa bagi lah? Maka dikatakan buat diadani kana laka. Ini dua gedung ini sebenarnya buat ente. Lau gobaita hajat al fakir. Kalau ente tunain tadi hajatnya si fakir. Kalau ente kasih itu yang fakir minta tadi. Falamma radatuhu. Ya. Yeah. Falamma radatahu sara li fulani nasrani. Tapi kala ente tolak itu permintaan si Fajar tadi sorali fulanin nasrani jadilah dua gedung ini buat si Nasrani tadi aturan buat ente tapi ente tolak permintaan orang Fajar akhirnya Nasrani yang dikasih jadi buat Nasrani sekarang tapi diparani Nasrani ente semalam pagi pagi dengar suara ya eh malam dengar suara pagi Para Nasrani, orang kan gak jauh. Iya. Itu semalam habis kerjain apa sih? Oh semalam, eh kemarin, iya. ya atau semalam kan asar ya, iya. asar ditolak, ya. Oh semalam <clears throat> menjelang maghrib gitu deh. Ada orang panggil minta begini begini begini bawa bawa muharram, asyura, terus aneh kasih. dibilang asyura, aneh kasih ini Udah deh pahala itu buat aneh nih. Ya, Dia mau beli, mau dipulangin. Kata Rasulullah, enak aja. Hah? Lu kan orang Kristen, Nasrani kayak salib, gak berhak lu dapat surga yang model begini. Enak aja, salibnya dicopot gitu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Islam, Nasrani. Ini iya, taubik Ya, hidayah. Jadi nggak pakai macam-macam, cuma kobar begitu aja. Nggak mau dijual. Malah ini dilempar di syahadat, ada pergeduk. Bagaimana Gala lalu berkata yang yang dihikayatin dari Yadi. Berkata Yadi, hanta bahal gadi terbangunlah si Gadi marukukan." Ya, kaget. Yunadi bil wail wat Dia teriak dengan celaka ya. Aduh, kakak gue ini. Nyesel. Nyesel. Bagala ilan Nasrani besoknya datangi Nasrani. Bagala lahu. Dia nanya min Nasrani, Mada fa'al bariha minal khair. Eh Nasrani, kamu berbuat apa semalam daripada kebaikan? Bagala menjawab Nasrani, Wa kaifa zalik? Emang kenapa itu? Itu nanya. Fadzakara lahu ya, Dia bilang, "Kemalam saya tidur, hampir kayak dibilang tidur, tapi dengar. dengar jelas." itu gitu deh. Ya. bilang mimpi tapi dengar jelas banget, itu disebut ya, fadzakara ya. Summa gala kemudian dia berkata lahu kepadanya, "Bi'nil janila." Kata si Koti tadi, jual kebaikan inti, kebagusan inti buat aneh. Alladhi amil tahu ma'al fajir yang kau telah perlakukan terhadap orang bagian. Bimi ati alfi dirhamin. Kami bayarin. Kebaikan itu yang kita perbuat terhadap fakir. Seratus ribu dirham dibayar. bayarin. Ya. Ini kalau orang yang yang rakus dunia nak jual. seratus Huh? ribu dirham. ini iya. Nah, Kayak orang habis jagung orang tuh makan di bulan puasa. Kan mahal tuh pahalanya. Lalu ada orang datang. Ani bayangin pahala itu nggak mau. Kalau yang tahu nggak mau, gak Karena makan, kasih makan orang dua piring aja. Kalau dia memang lagi lapar dulu pahala jadi bayarnya. Tapi kalau orang yang rakus, itu tadi habis kasih makan orang pahala yang bayar berapa? Sejuta, ini. Oh. lo nggak mau sorbet? sorenya belum kelihatan, duit gue perlu aja. Itu. Kalau orang yang koma. Kalau kita jangan, kebaikan kita yang udah Allah janjikan kalau kita berbuat baik, dibeli jangan mau. Biar berapa yang mau. bagaimana ayo ayuhal gazi Kata ditawar seratus ribu dirham berkata Nasrani ayuhal qazi kullu makbulin gol Setiap yang diterima mahal harganya. La abi'u dhalika bimil'il ard kulliha. Saya tidak bakal jual walaupun sepenuh bumi. Enggak. Si Nasrani bilang yang udah diterima mahal harganya. Saya nggak jual walaupun seharga sepenuh bumi. Atadkhunu alayya bil gasrain? Ya. Apakah engkau mau jadi bahil dengan dua apakah engkau menjadi bahil gitu ya? dengan sebab atas lu dengan sebab dua gedung gara-gara dua gedung lu mau bayarin gedung gue seribu eh, tadi seratus ribu dirham sepenuh bumi aja gue gak jual lu cuma nawar seratus ribu dirham lu pelit banget sama dua gedung dibaliknya ini nasrani maknanya itu dianggap seratus ribu dirham kan mahal Padahal Nasrani bilang kalau setiap amal yang gobur mahal, aneh gak bakal jual walaupun dengan sepenuh bumi, sebanyak bumi artinya. Eh, tiba banget mau beli gedung aneh yang dua gedung tadi dengan duit segitu, malah katanya bahaya kau sih. Ya, emang bahaya. Bagaimana? lalu si Yahudi eh, si Gaudi ngomong, Antalas tadi muslimin." Eh, itu kan bukan orang muslim. Bagato azunar lalu diputusin talungnya. Ya, gotok. Wagala ashadu an la ilaha wa ashadu anna Muhammad. Ah, anak orang udah Islam itu mau apa? Ya? Dan cari dua gedung. Wa eh, wa anna dinahu wal haq dan bahwasanya din nah agamanya adalah yang benar. Nih, Nasara lantaran berbuat baik ame orang fakir ini maknanya nih ini hikmahnya Nasara saja lantaran berbuat baik sama orang fakir di bulan Asyura dapat hidayah masuk Islam berarti ini balasannya dari Allah mahal karena hidayah dari Allah siapa yang kasih hidayah Allah siapa yang menahan orang beriman Allah takdir yang bikin orang Islam, yang bikin orang kafir secara takdir Allah. Ya orang nggak bisa kafir, nggak bisa Islam banget, udah itu di agama. Gak bisa Rasulullah juga bisa Islamin orang. Kalau Allah tahan, berarti yang bikin orang kafir, bikin orang Islam kan Allah gitu. Tapi lantaran dia berbuat baik di bulan eh, di tanggal 10 Muharram, ya, Allah kasih hidayah yang mahal masuk Islam.